Juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk membahas kelanjutan kitab tentang asbabu ziyadatil iman wa nuqsanihi sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman Salah satu di antara penyebab bertambahnya iman adalah mengetahui asma Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang uliyah nama-nama Allah yang terbaik, terbagus, terindah dan sifat-sifat Allah yang tertinggi. Kita sudah jelaskan bagaimana pengaruh mengetahui asma dan sifat Allah terhadap keimanan. Dan di antara faidah dari mengetahui nama-nama dan sifat Allah adalah bertambahnya seluruh unsur penyebab menguatnya iman unsur khauf unsur roja unsur mahabbah unsur tawakal unsur muraqabah dan yang lain-lainnya berkata al-imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab miftahud daris sa'adah wa idza alimal abdu bi anna allaha samiun basirun alimun la yahfa alaihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur fa inna hadha yuthmiru lahu hifdzul lisan wal jawarih wa khataratil qalb an kulli ma la yuridillah wa ay yaj'ala ta'alluqati hadhil a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar juga maha melihat juga maha mengetahui Tak ada satu butir debu pun Baik di langit ataupun di bumi Kecuali seluruhnya terketahui, terlihat, terdengar oleh Allah Allah pun mengetahui baik yang sirri Ataupun yang tersembunyi Mengetahui pengkhianatan mata Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada serba tahu lahir dan batin alam gaib ataupun alam nyata maka orang yang mengetahui sifat Allah seperti itu akan membuahkan sikap dia akan memelihara lisan menjaga seluruh anggota badan memperhatikan bisikan yang terbersit di dalam hati Jangan sampai mengatakan membisikkan melakukan apa yang Allah tidak ridhoi. jangan sampai melakukan mengatakan membisikkan dalam hati apa yang bisa mengundang murka Allah dan dia akan selalu menjadikan seluruh anggota badannya anggota tubuhnya hanya melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Nasi kata beliau, "Wa idza 'alima bi anna Allah ghaniyun karimun barrun rahimun wasi'ul ihsan, fa inna hadha yuthmiru lahu quwwatar raja' wal raja' yuthmiru anwa'al ubudiyyah al zahirah wal batinah." bihasbi ma'rifatihi wa ilmi bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu ghani ghani itu kaya raya makna asal dari ghani ghani itu tidak butuh kepada yang lain ghani itu mampu mencukupi apa yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri Allah itu maha ghani, ghaniyun anil alamin, tidak butuh kepada seluruh alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau seorang meyakini Allah itu ghani, selain ghani karim lagi. Kaya raya juga dermawan, berehan, balabah kasasama, tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah tukang meremaweh maweh kapapada manusia. karim bahasa Arab nama dia juga bar bar itu pelaku seluruh kebaikan dengan kadar kebaikan yang luar biasa rahim rahim itu nyaahan dedehan penyayang pengasih kepada makhluknya Wasi'ul ihsan Kebaikannya itu luas Menembus seluruh dimensi kehidupan Maka orang yang meyakini Allah demikian Di dalam hatinya muncul optimisme Besar harapan Bahasa Arabnya apa optimisme teh? Roja memiliki harapan yang besar. Dari roja ini lahir berbagai macam jenis ibadah zahir ataupun batin sesuai dengan kadar pengetahuan dan ilmu dia tentang Allah Azza Wajalla. Makin mendalam ilmunya tentang Allah, rojaknya makin besar. Masih kata Al-Imam Ibn Qayyim, apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan dan keindahan Allah dia akan memiliki rasa mahabbah syauqah rasa cinta rasa rindu untuk segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan rasa cinta dan rindu itu melahirkan kualitas dari seluruh ibadah kalau umpamanya Seseorang melakukan pekerjaan atas suruhan yang dicintai pasti akan semangat pasti akan bersungguh-sungguh apalagi yang mencintai ini dengan kecintaan yang tidak ditandingi oleh eh, kecintaan manusia kepada sesama manusia menurut kita nih menurut kita kadar kecintaan manusia kepada anaknya lebih besar daripada kadar kecintaan seekor binatang kepada anaknya. Binatang aja sayang ke anaknya. Apalagi manusia mempertaruhkan nyawanya untuk anak, apalagi anaknya masih digendong, masih dia susui, masih usia bulanan. Makin sayang itu. Allah jauh lebih sayang lagi kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak yang lagi disusuinya. Selasa kemarin saya ungkit kalau nggak salah ya, kalau salah nggak apa-apa dikit. Pernah diungkapkan Nabi dan para sahabatnya melihat ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Tanya tuh ke ibu-ibu momen yang bagaimana ya bagi seorang ibu yang kasih sayang ibu kepada anak itu paling besar. Momen ketika menyusui ada kontak batin, ada komunikasi batin antara ibu dengan anak yang lagi disusuinya, lagi disusui ditatap, diusap gitu ya. Diciuman walaupun susah tapi dikitu eta. Saking apa? Sayangnya. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang si ibu itu? Mungkin gak si ibu itu berani melemparkan anak yang sedang disusuinya ke dalam api? Para sahabat menyatakan, Wallahi tidak mungkin wahai Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah. Tidak mungkin ibu itu berani melemparkan anak yang disusuinya ke dalam api saking sa sayangnya, cintanya, nyahna, dedehna. Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada anak yang sedang disusuinya. Jadi kadar kecintaan Allah kepada hamba itu lebih besar daripada kadar kecintaan seorang ibu kepada anak yang disusuinya. Kalau seorang hamba meyakini sifat Allah demikian, nyaahan dedehan kacida, maka hamba itu akan memberi efek balik kepada kecintaan Allah kepada dirinya. Dia pun akan mencintai Allah. Rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa dari sini lahir ibadah yang berkualitas. Apapun ibadah tersebut, sholat, saum, zakat, haji atau yang sejenisnya, karena didorong oleh rasa cinta. Dari sinilah kata Imam Ibnu Qayyim wa bihadza yu'lamu anna al-'ubudiyyata kullaha raji'atun ila muqtadiyatil asma'i was sifat. Dari sinilah diketahui bahwa ibadah seluruhnya kembali kepada isi kandungan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnul Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nanti kita bisa mengetahui syarah atau penjelasan sebuah hadis tentang Asmaul Husna yang selama ini banyak disalahpahami. Fa idza 'arafa al-'abdu rabbah al-ma'rifata al haqiqiyyah al-matlubah as-salimata min turuqi ahli az-zayg fi ma'rifatillah والتي تبنى على التخريف على التحريف الأسماء والصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تشبيهها فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة التي هي في الحقيقة أعظم ما يهول بين العبد وبين معرفة ربه وأعظم ما ينقص الإيمان ويضعفه wa arafa rabbahu bi asma'ihil husna wa sifatil ulya allati ta'arrafa biha ila khalqihi wallati waradat fil kitabi was sunnah wa fabiha wa fahimaha ala manhajis salafis salih faqad wuffiqa li'azami asbabi ziyadatil iman bila seorang hamba mengetahui Allah dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya Pengetahuan yang selamat dari metodologi orang-orang yang sesat ketika mengenal Allah Yang metodologi mereka itu tahriful asma wa sifat Merubah makna asma dan sifat Tahriful kalam minal ma'nal mubaddiri min ila ma'nan akhar la yadullu alaihi lafad merubah satu kata kepada makna lain, merubah makna satu kata kepada makna lain yang makna tersebut tidak ditunjukkan oleh lafaz dari kata itu. Seperti yad, tangan Allah. Allah jelas-jelas dalam Al-Qur'an. Nabi SAW jelas-jelas dalam hadis-hadisnya yang sahih menjelaskan Allah punya tangan yadullahi fauqa aidihim bal yadahu sutatan banyak lalu tangan itu oleh ahluz zaiq oleh orang-orang yang menyimpang pemahaman tentang asma dan sifat Allah dirubah kepada makna lain yad di sana kekuasaan yad di sana dengan makna kekuatan dan yang sejenisnya Kekuatan atau kekuasaan ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh lafad tangan. Ini namanya tahrif. Atau istiwanya Allah di atas aras istiwa diartikan apa? Menguasai. Dan seterusnya. Nah itu metodologi ahlus zaid. Siapa orang yang pengetahuannya tentang Allah selamat dari metodologi ahlus zaik dalam mengenal Allah yang metodologi yang sesat itu tahrif merubah makna dari asma dan sifat Allah kemudian dari tahrif ini lahir ta'til ta'til itu apa? mengingkari tangan Allah kemudian diartikan kekuasaan tahrif Allah sendiri nggak bertangan. Ta'til namanya ya. Istiwanya Allah di atas aras diartikan menguasai. Istiwanya yang maknanya tegak ditaktil, diingkari Allah. Allah sih nggak tegak di atas aras. Dari tahrif lahir ta'til. Ya. Atau takif atau tasbih yang ini semua sering kita jelaskan. Siapa orang yang selamat dari metodologi ahli kalam yang batil yang pada hakikatnya metodologi yang diterapkan oleh ahlul kalam itu sebesar-besar sebab yang menyebabkan mereka semakin terhalang untuk mengenal Allah sebesar-besar sebab yang menyebabkan imannya tambah lemah dan tambah berkurang. Siapa orang yang memahami asma dan sifat Allah dengan metodologi yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dia akan semakin jauh dari Allah SWT. Dia akan semakin terhalang untuk mengenal Allah dengan semestinya. Imannya akan turun. Makanya Kekeliruan mereka dalam memahami asma dan sifat berbanding lurus dengan ibadahnya dengan pelaksanaan syariat. Orang-orang aklaniun, jil seperti itu yang memahami asma dan sifat dengan filsafat umpamanya. Lihat sholatnya. Lihat pelaksanaan syariat Islamnya. Lihat pemahaman pendapat mereka tentang jilbab bagi wanita. Itu budaya Arab. Lihat ucapan mereka tentang jenggot itu bukti kegoblokan seseorang. Lihat bagaimana mereka memahami tentang syariat ini secara keseluruhan semakin jauh dari syariat Islam yang sebenarnya. Dan itu mencerminkan sangat jauhnya jarak mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengenal Allah dengan metodologi yang diambil dari cara berfikirnya orang kafir orang ateis, kaum filosof. Padahal cara untuk mengenal seseorang harus melalui informasi dari orang itu. Anda ini namanya siapa? Lahir di mana? Usianya berapa? Bahasa apa saja yang Anda kuasai? Dan seterusnya. Jangan dari orang lain. Apalagi dari orang yang tidak mengenal dia. Nah ini mengenal Allah apa lagi? Mengenal Allah melalui cara berfikirnya orang ateis yang mengingkari adanya Allah. Seperti kaum filosof yang melahirkan pemikiran filsafat yang jauh dari Islam. Itu dipakai untuk mengenal Allah SWT. Ia nggak akan dapat. Kenali Allah dengan informasi yang berasal dari Allah tentang diri Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma araftu rabbi Aku mengenal Allah melalui informasi yang bersumber dari dia. Seandainya dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Ya Allah sendiri dan Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dan dijabarkanlah Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi siapa orang yang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi yang Allah telah mengenalkan dirinya kepada makhluknya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui sifat-sifat dan nama-namanya dengan cara memahami yang sesuai dengan generasi salafus soleh. Siapa yang demikian, maka orang itu telah diberi taufik kepada sebesar-besar sebab bertambahnya iman. Penyebab terbesar bertambahnya iman adalah mengenal Allah melalui asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Nih sebuah hadis yang menjelaskan ya bahwa mengetahui Asmaul Husna itu besar pengaruhnya kepada keimanan. Hadis sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, lillahi tis'atan wa tis'ina isman Mi'atun illa wahidah Man ahsoha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Siapa yang mengihsa Saya tidak menerjemahkan dulu mengihsa Orang-orang banyak menyatakan siapa yang menghafalkan. Menghafalkan itu man hafidhoha, bukan ahsoha, ini ihsa. Faman ahsoha, siapa yang mengahso kepada ke-99 nama ini dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Orang yang mengihsa kepada 99 nama tadi surga jaminannya. Menunjukkan apa? menunjukkan orang tadi itu dijamin mukmin dengan kadar keimanan yang bagus. Karena apa? Karena surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang mukmin. Nabi sallallahu bersabda dalam juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Jadi kalau orang masuk surga berarti dijamin dia itu apa? Iman. Siapa orang yang mengihsa kepada 99 nama itu dia akan masuk surga. Menunjukkan orang yang masuk surga tersebutlah orang yang iman. Dan imannya itu disebabkan karena ihsa terhadap 99 nama tadi. Apa sih ihsa teh? Berkata Imam Ibnu Hajar. Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Disyarah itu dijelaskan, diterangkan maknanya, hukumnya dan faidah-faidahnya. Nah Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis ini Beliau menyatakan walaisal muradu bil ihsa addaha faqat li'annahu qad ya'udduha al fajir wa innamal muradu al amalu biha nah coba lihat bukanlah yang dimaksud mengihsa kepada 99 nama itu adalah menghitung dan menghafalkannya karena orang fajir, orang durhaka pun bisa menghitung dan menghafalkannya. Tapi yang dimaksudlah mengamalkan isi kandungannya. Tapi karena orang banyak salah faham, siapa yang menghafalkan 99 nama ini, dia masuk surga. Akhirnya berlomba menghafalkan nasyid Asmaul Husna. Dilagukan gitu ya. Ada orang yang kreatif. Lagunya bukan lagu yang biasa, lagu dangdut yang paling dia hafal syairnya diganti dengan Asmaul Husna. Apalah judulnya? Begadang gitu. <laughs> Jadi berlomba menghafalkan Asmaul Husna karena dia salah faham. Siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, dia masuk surga. Akhirnya yang menghafalkan nasyid Asmaul Husna, surga di tangan berdasarkan hadis itu. Kata Imam Ibn Hajar, ihsa bukanlah menghafal, bukan menghitung, tapi mengamalkannya. Fala budda min fahmil asma'i was sifat wa ma'rifatu ma tadullu alaihi min ma'anin hatta yatasannal istifadah at-tamata minha. Maka mau tidak mau harus memahami makna dari asma dan sifat dengan pemahaman yang ditunjukkan oleh asma dan sifat itu kepada makna yang sebenarnya sehingga dia mampu mengambil faidah yang sempurna dari nama-nama itu. Karena untuk bisa mengamalkan Asmaul Husna wajib faham maknanya. Kalau tidak faham maknanya, nggak akan bisa mengamalkannya. Oleh karena itulah, maka wajib difahami dan dipelajari tentang makna dari Al-Asma'ul Husna. Berkata Al-Imam Abu Amr At-Talamanki, rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafid ma qala rasul sallallahu alaihi wasallam al ma'rifah bil asma'i was sifat wa ma tatadammanu min al fawaid wa tadullu alaihi min al haqa'iq wa man lam ya'lam dhalik lam yakun aliman li ma'anil asma' wala mustafidan bidzikriha ma tadullu alaihi minal ma'an di antara kesempurnaan mengenal asma Allah dan sifat-sifatnya yang menyebabkan orang yang berdoa dan menghafalkan Asmaul Husna tadi akan memperoleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi yaitu surga yaitu mengenal asma dan sifat serta faidah faidah yang terkandung di dalamnya dan hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalamnya. Apa sih faidah dari seluruh Asmaul Husna tadi? Salah satu Asmaul Husna umpamanya Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Di dalam ayat innahu huwar razzaqul alim. Dia maha Razzaq, Razzaq itu berbeda dengan Raziq. Razzaq ini dalam bahasa Arab disebut sigat mubalaghah. Maknanya maha pemberi rizki dengan pemberian rizki yang super melimpah. Dengan berbagai macam jenis rizki. Kalau orang ketika memberi bantuan kepada bawahan atau orang lain yang dicintainya paling dengan beberapa jenis saja uang sudah lu beli apapun yang kamu suka tapi orang gak bisa memberi kesehatan orang gak bisa memberi kebahagiaan orang gak bisa memberi umpamanya ketentraman hati kenyamanan ketenangan ya hanya fisiknya uang kendaraan dan yang sejenisnya Seorang umpamanya direktur sebuah perusahaan yang sukses memajukan perusahaannya diberi berbagai macam bonus oleh komisaris si owner dari perusahaan itu. Mobil dikasih, rumah dikasih, uang gaji tetap ada, gaji bonus ada, oh, segala macam. Tapi semuanya bersifat apa? Fisik. Apapun batiniahnya atau sebagian fisik lain tidak. Bisa enggak komisaris memberi kesehatan kepada si direktur yang sukses? Enggak, enggak bisa. Ketika sakit, oh kamu butuh sehat nih, saya kasih tiga. Jelegedeg sembuh. Apa begitu? Enggak. Tidak bisa memberi kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa dan yang sejenisnya enggak bisa. Maha ya Allah tidak hanya memberi rizki yang real, yang zahir, tapi juga yang batin. Diberilah ilmu, ilmu bagian ya, dari rizki yang paling penting. Warzukni fahma, Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Pemahaman rizki dari Allah SWT. Anak rizki dari Allah SWT. Dan termasuk hidayah. Hidayah hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu memberikannya kepada manusia. Para nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya sekalipun. Allah itu rozak pemberi rizki dalam berbagai macam bentuk yang tidak bisa dihitung oleh manusia yang menerimanya, ya. Itu salah satu di antara makna dari rozak. Apa konsekuensi dari orang yang sudah mengetahui sifat rezaknya Allah pertama dia pasti optimis Wah, seluruh rezeki itu sudah dijamin ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung semuanya rizkinya oleh Allah ya dan seseorang tidak akan dicabut nyawanya sebelum jatah rizki yang Allah takdirkan untuk dia tersampaikan seluruhnya. Nah kalau seluruh jatah rizki untuk dia Allah berikan menunjukkan tereh maut dia jelemahnya. Karena apa? Karena sudah jatah rizkinya sudah habis, sudah menunjukkan sudah mendekati waktu ajalnya. Oleh karena itu jangan berdoa ya Allah seluruh rizki yang engkau akan berikan kepadaku, berikan sekarang juga kepadaku semuanya. Nanti mati <laughs> setelah itu ya. Jangan sampai berdoa seperti itu. Jadi kata Abu Umar, ya, mengetahui asma dan sifat Allah yang dijamin surga itu adalah juga mengetahui isi kandungan berupa faedah dan hakikat serta konsekuensinya. Siapa yang tidak mengetahui hal itu berarti dia tidak mengetahui makna dari asma dan sifat dan tidak bisa mengambil faidah dari menyebut asmaul husna dan sifat Allah yang mulia tadi. Ini dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim al jawziyah rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab yang berjudul Badaiul Fawaid. Ketika menjelaskan hadis ini. Hadis bahwa Allah punya 99 nama. Siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Kata Imam al Qayyim, liihsa'iha thalathu maratib. Mengihsa asmaul husna ada tiga tingkatan. Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Ihsa yang pertama adalah ihsa terhadap lafadznya dan jumlahnya. Ya, menghafalkannya. Tapi enggak cukup yang ke, sampai di sana. Al-martabatu tsaniyah tingkatan yang kedua adalah fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Memahami maknanya serta madlulatiha. Madlulat itu perkara-perkara yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Termasuk kewajiban dan konsekuensi yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat-sifat itu. Kalau Allah itu umpamanya salah satu di antara nama dan sifat Allah, Sami' dan Basir. Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita harus Sadar diri selama kita hidup tidak pernah lepas dari penglihatan dan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Sekalipun berada di tempat yang sangat sepi. Tapi Allah melihat. Tidak ada orang. Tidak ada makhluk lain. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat. Malaikat kanan kirinya melihat. Raqib dan Atid. Malaikat depan dan belakangnya melihat lahu muaqibatun min baini yadayhi min khalfihi. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga depan dan belakangnya. Kanan kirinya raqib dan atid. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shima'il eh, qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Selalu ada dua malaikat yang menempel duduk di kanan dan di kirinya. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada rokib dan atid. Kanan ada rokib, kiri ada atid, depan belakangnya ada malaikat penjaga. Berapa malaikat? Empat. Tambah ada malaikat korin. Selain jin korin ada malaikat korin. Nempel terus. Korin itu bahasa Indonesia-nya sedikit berubah Tempat hurufnya R dengan N, kroni. Apa arti kroni? Teman dekat ya, yang nempel terus ya, kayak perangko ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, korin ini nanti akan berikan persaksian di akhirat. Wa qala qarinuhu hadha ma ladaya atid. Berkata sang qarin, Hada maladai ladayya atid. Inilah yang dihadapanku. inilah catatan yang tertulis tentang amal-amal dia. Nabi sallallahu alaihi menyatakan, "Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu min al jin wa qarinu min al malaikah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dilepaskan kepada dia satu korin dari bangsa jin dan satu korin dari bangsa malaikat. Jadi setidaknya berapa malaikat tadi itu? Lima. Allah Azza wa Jalla maha mengawasi semuanya. Belum lagi kalau kita membaca wirid tertentu di momen tertentu. Allah kirim lagi malaikat penjaga tuh. Kalau seseorang keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim Malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga dia. Belum lagi kalau seorang baca ayat kursi. Ketika mau tidur baca ayat kursi, kirim lagi malaikat. Ketika mau pergi dari rumah, sudah keluar di jalan, di langkah-langkah awal baca lagi ayat kursi. Allah kirim lagi satu malaikat. Banyak itu malaikat. Walaupun berada di tempat sepi, ada yang banyak melihat kita. Ada makhluk yang melihat kita dengan jumlah yang banyak selain Khalik, selain Allah Subhanahu para malaikat. Meyakini ini apa sih konsekuensi yang harus ditanggung, yang akan dilakukan oleh orang yang seperti itu, dia hati-hati dalam berbicara, dalam bertingkah laku walaupun tidak ada orang yang melihatnya, ya. Ini yang disebut dengan madlulat. Perkara-perkara yang ditunjukkan oleh makna yang terdapat dalam lafaz Asmaul Husna itu. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya. Itu martabat yang kedua dari ihsa adalah memahami maknanya dan madlulatnya. Kalau tahu Allah itu mendengar, melihat, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia tahu bahwa Allah itu selalu melihat? Tidak hanya fisik tapi juga batin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa na'lamu bihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Isi hati kita juga Allah tahu. Jangankan Allah, malaikat juga tahu. Malaikat mencatat. Kita kan pernah mendengar hadis kalau seorang hamba berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, malaikat mencatat satu kebaikan untuknya. Baru niat, belum diucapkan, belum dilakukan, sudah dicatat. Menunjukkan malaikat tahu nggak isi hati orang? Tahu. Dan kalau niat baiknya dilaksanakan, dicatat berapa? 10 kali kebaikan. Tapi kalau seorang berniat untuk melakukan sebuah keburukan nggak dicatat dulu. Sampai keburukan itu dilakukan baru catat satu dan kalau niat buruk tadi bedok itu dilaksanakan apa bedok teh e, gagal apa bedok teh batal nggak jadi dicatat satu <laughs> kebaikan. Malaikat penulis tahu isi hati orang. Makanya Allah menyebut kami walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia. Di sana kalau Allah menyebut kata kami ada malaikat yang terlibat. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Menunjukkan bukan hanya Allah yang tahu tapi ada beberapa malaikat yang juga tahu bisikan hati manusia. Di antaranya malaikat penulis tadi. Makanya baru niat sudah ditulis. Kalau itu niat baik. Ya. Orang yang tahu begitulah sifat Allah. Maha melihat lahir dan batin sampai isi manusia, isi hati manusia tahu apa konsekuensi yang harus dia pikul. Dia akan hati-hati. Dia tidak akan sembarangan melamun atau Kata kata orang Sunda mah di dina hatena tah. Ngagarentos itu ayat terjemahan tah. Apa? Apa? Bergumam, us bergumam mah. Beda. Ngagarentos dina hate. E, eh, berbisik ngaharewos berbisik mah. Bahasa Sundana berbisik ngaharews. Pokoknya menggerentes dalam hati Allah tahu. Terbersit? <laughs> Lumayan terbersit dalam hati. Al-martabatu tsalitsah. Tingkatan yang ketiga. Du'aullahi biha Wahada syamilun li du'ail ibadah wa du'ail masalah. Tingkatan yang ketiga dari ihsa adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna tadi. Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim, urzukna gitu. Jadi kalau kita mau minta rizki, wahai sang pemberi rizki. Wahai sang pemberi, maha pemberi. Wahai yang maha penyayang, maha pengasih, beri saya rizki. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Silakan kamu berdoa dengan asmaul husna itu. Dengan cara disebut asmaul husna itu. Dan doa ini mencakup doa ibadah dan juga doa masalah. Sering kita jelaskan ada dua jenis doa. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah itu doa yang berupa permintaan lisan. Ya Allah beri saya jodoh. Itu doa masalah. Itu doa orang-orang jomblo. Ya Allah berikan eh, lepaskan saya dari lilitan hutang. Itu doa apa? Kreditur. Para pemilik kartu kredit begitu tuh doanya. Itu doa masalah. Kalau doa ibadah itu berdoa dengan bahasa tubuh. Tidak secara lisan. Tubuhnya melakukan amalan yang mengisyaratkan dia sedang meminta kabar Allah Azza Bagaimana bahasa tubuh yang berisi permintaan ibadah? Salat, saum, zakat, haji termasuk Ngaji seperti ini adalah doa ibadah. Kita melakukan ibadah kepada Allah berupa ngaji seperti ini dan walaupun kita datang hanya duduk memperhatikan ada sedikit melamun dan ngantuk tapi di dalamnya mengisyaratkan berbagai macam permintaan yang baik kepada Allah. Minta ampunan, minta surga, minta neraka, minta Berbagai macam keutamaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang hadir ke majlis pengajian seperti ini. Minta rahmat. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Yatsluna kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum. Illa haffatsumul malaikah. Wa ghasyatumul rahwa. Wa angzalat alaihimus sakinah. Wa dhaqarahumullahu fi man indah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya Kecuali para malaikat akan datang untuk mengerumuni mereka Rahmat juga akan dicurahkan Terus sakinah ketentraman jiwa juga akan diturunkan Terus Allah juga memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya Itu janji Allah Kita hadir Kehadiran kita sama dengan berdoa kepada Allah minta semua yang dijanjikan tadi. Itu doa ibadah namanya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab At-Tawdihul Bayan beliau menyatakan ketika menjelaskan makna ihsa makna ihsa ay hafidhaha wa fahima ma'aniyaha wa taqadaha wa ta'abbada lillahi biha dakhalal jannah wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun fa'ulima anna dhalika a'zamu yanbu'in wa madatin li husulil iman wa quwwatihi wa Wa ma'rifatul asma'il husna hiya aslul iman wal iman la eh, yarji'u ilaiha. Kata Syekh Abdurrahman As-Sadi, makna ihsa adalah menghafalkannya, memahami makna-maknanya dan meyakini isinya, beribadah kepada Allah dengannya. Orang yang seperti itu akan masuk surga. Dan surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang mukmin. Sehingga kalau orang yang mengihsa kepada Asmaul Husna itu dikabarkan, diinformasikan dia akan masuk surga, dari sana diketahui bahwa mengenal atau mengihsa Asmaul Husna termasuk penyebab teragung teraihnya iman, kuatnya iman, mantapnya iman dan mengenal asmaul husna termasuk pokok keimanan dan seluruh iman kembali kepada asmaul husna tadi. Makanya nanti kita berazam berencana selesai membahas kitab yang tipis ini kita beralih ke kitab yang khusus membahas asmaul husna dengan judul fiqih Asmaul Husna, membahas makna-makna dari Asmaul Husna. Kan kita selama ini hanya tahu arti Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi syarah penjelasan Maha Besar itu kita nggak tahu. Sehingga dibaca dalam surat Allahu Akbar bari ngalamun tea. Padahal ada padahalnya. Disyariatkannya takbir dalam perpindahan setiap gerakan dalam sholat ada maksud yang agung. Kenapa tidak subhanallah kemudian ruku ya atau tidak alhamdulillah atau tidak astagfirullah atau tidak yang lain-lain tapi Allahu akbar karena maknanya. Tidaklah sah seseorang yang menggantikan takbir ketika perpindahan gerakan sholat dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dari sujud ke duduk diganti dengan subhanallah atau la ilaha atau yang lain-lain tidaklah sah sholatnya. Salah satu hikmahnya makna makna Allahu Akbar apa? Allah terbesar. Dari makna terbesar nanti terbesar dalam seluruh aspek tuh. Aspek keagungan, kekuasaan dan prioritas. Kalau Allah terbesar, Allah yang terprioritas. Yang paling harus nomor satukan, yang paling harus difikirkan. Selain Allah kecil. Dunia ini kecil, nggak ada harganya. Seandainya dunia ini di sisi Allah memiliki harga walaupun sebanding dengan harga sehelai sayap seekor nyamuk, Niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk minuman kepada orang-orang kafir. Seandainya dunia dan isinya ini berharga di sisi Allah. Malah Nabi SAW dengan para sahabat pernah menemukan bangkai seekor anak kambing yang putus anunya apa namanya celina, aduh celik-celik telinganya rumpung kalau itu hidup nggak berlah nggak berharga. Ini masih anak-anak mati lagi jadi bangke. Nggak goler, oh, di tengah jalan ta. Dah bangke di situ mati bau. Kenapa? Kering. Mungkin <laughs> bakteri-bakteri mati itu. Karena panas dan keringnya udara. Semua benda yang mengandung cairan, cairannya kesedot tuh. Jadi we garing. Kenapa Nabi SAW dilarang, melarang kita istijmar dengan raut e, kotoran binatang. Istijmar itu bahasa ke, orang nama ombeh gitu ya cebok tapi dengan batu berapa buah? Tiga buah hanya dengan batu. Tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan kotoran binatang. Kenapa? Karena kotoran binatang itu kayak batu. Orang mah ya using dinya didinya gitu gitunya. Dah sudah saminggu ge anger basah. <laughs> Kamu usum hujan gemanya. Di sana mah cuma berjam-jam kering kayak batu ditinggal itu sugan teh roti. <laughs> roti kering. Ternyata itu umpamanya raus kotoran binatang. Karena keras kayak batu. Sama dengan tulang. Jadi pahili itu mana batu, mana kotoran binatang. Bangkai juga di sana tidak. Nabi SAW menemukan itu di jiwir tah. Kan payah tenanawan. Walaupun hirup ke binatang iya. Kata beliau, siapa di antara kamu yang memba mau membeli binatang ini seharga dua dirham? Kata para sahabat, seandainya dia hidup, dia tidak berharga, apalagi mati ya Rasul. Sedirham atau sedirham, mau enggak? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mau e, membeli e, bangkai itu, ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai itu? Telaku. Makanya jangan dagang bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi hadza ahwanu indallah." Ad-dunya lad-dunya ahwanu indallahi min hadza. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai binatang ini. Pakai pertama wallahi, wallahi takkid demi Allah. Kedua pakai lam taukid lad dunia. Ketiga pakai isim tafdil ahwan lebih hina daripada binatang bangkai binatang. Dunia ini lebih lebih hina daripada bangkai binatang ini. Makanya pernah kan di Bandung salah seorang guru saya pernah di sini apa namanya tablik akwar dengan judul apa? Berebut bangkai binatang. Mananya apa? Mengejar dunia kan gitu ya. Tapi dunia di sana di sana di, di, dikatakan berebut bangkai binatang. Karena ada hadis itu. Dunia ini lebih hina dibandingkan bangkai binatang. Ustaz Syafiq ya. Nanti akhir depan katanya kesini lagi. Tapi bukan itu yang dibahas. Itu makan <laughs> sudah. nanti tadi teh judulnya besok teh. Mau dibawa kemana bangkai tadi ya? <laughs> mau dibawa kemana apa? Diri ini ya. mau dibawa kemana diri ini? Saya masih masih belum bisa menebak maknanya apa tuh. <laughs> Tapi kalau berebut bangkai binatang saya sudah bisa menebak tuh. Tapi kalau ini mau dibawa di, mau dibawa kemana diri ini ya kita dengar saja nanti. Jadi dunia ini lebih apa? Lebih hina daripada bangkai binatang tadi. Ya. Oleh karena itu kalau dunia ini ada harga walaupun sebanding dengan harga sehelai sayap seekor nyamuk, orang-orang kafir itu nggak akan dikasih rezeki itu. Tapi karena nggak berharga dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih. Mereka jauh lebih kaya daripada kaum muslimin. Siapa orang terkaya dunia 100 orang? Ada nggak orang muslim? ayat merenya hiji dua wae mah. tahu tapi. Tapi yang terkaya orang-orang kafir ya. Berkata Syekh Rahman, "Faman 'arafa Allah hadhihi al-ma'rifah kana min aqwanis min aqwan nasi imanan wa ashaddihim ta'atan wa ta'ambudan lillah wa a'dhamuhum khaufan wa muraqabatan lahu subhanahu." Siapa orang yang mengenal Allah dengan pengenalan seperti tadi, mengihsa kepada Asmaul Husna itu, ya, maka dialah manusia yang paling kuat imannya, paling kuat ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah, dan paling besar rasa takutnya, paling kuat rasa murokobahnya kepada Allah. Apa murokobah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Lalu beliau menukil sebuah ayat Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir al tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan ayat ini Yaqulu ta'ala dzikruh innama yakhafullah fayattaqi iqabahu bi ta'atihi al ulama bi qudratihi ala ma yasha'u min syai'in wa annahu yaf'alu ma yurid li anna man 'alima dhalik ayqana bi iqabihi ala ma'siyatihi fa khafahu khasyata minhu ayu aqibahu. Kata beliau, Allah berfirman, hanyalah yang takut kepada Allah, yang selalu menjaga azab Allah, menjaga dirinya dari azab Allah dengan cara mentaatinya, hanyalah para ulama yang mengetahui kekuasaan Allah kepada seluruh makhluknya bahwa Allah itu maha pelaksana dari semua yang diinginkannya. Yang diinginkan oleh Allah pasti terlaksana. Karena orang yang mengenal yang mengetahui demikian dia yakin bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya lalu dia takut. Lalu dia khawatir azab itu menimpa dirinya. Makanya dia jaga dirinya dari dosa dan maksiat. Karena takutnya kepada Allah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar eh, Ibnu Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, "Ai innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi." لأنه كلما كانت المعرفة لتعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zam wa akthar. Kata Imam Ibnu Kathir. arti dari ayat ini sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya hanyalah para ulama yang mengenal Allah. Karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang agung dan alim Pengetahuan tentang Allah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang dinamai dengan nama-nama terbaik. Setiap kali pengetahuan mereka tentang Allah bertambah sempurna, ilmu mereka bertambah mendalam, maka rasa takut mereka kepada Allah pun semakin besar dan semakin menguat. Itu kata Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Makanya salah seorang dari ulama salaf yang dinukil oleh Abul Qasim Al-Qushairi uh, beliau pernah menyatakan dengan sebuah kalimat yang ringkas Mangka billahi a'raf kana lahu akhwaf siapa orang yang lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepadanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini surah Fatir ayat 28 tadi Walaisat hajatul arwah qad ila syai'in a'dhamu minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha wa mahabbati wa dzikrihi wal ibtihaji bihi wa talabil wasilati ilaihi wal zulfa indahu wala sabila ila hadha illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ihi fa kullama kana al 'abdu biha a'lam kana billahi a'raf wa lahu atlaba ilaihi wa aqrab wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal wa ilaihi aqrah wa minhu ab'ad Wallahu yunzilul amda min nafsihi Haythu yunziluhul amdu min nafsihi. Hmm. Kata Imam Ibn Qayyim. Tidak ada perkara yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita lebih besar dibanding mengenal penciptanya. Jadi jiwa kita memiliki banyak kebutuhan. Orang-orang hanya aspek duniawinya dari kebutuhan yang di, di, disebut. Kurang piknik, kurang selfie, kurang JJS, jalan-jalan sambil shopping. Ada JJM, jalan-jalan sambil makan. Karena orang-orang yang cepat marah itu kurang piknik, kurang selfie, kurang JJM, JJS, dan JJJJ yang lainnya. Itu duniawi. Itu memang dibutuhkan oleh manusia, oleh jiwa kita. Tapi perkara yang paling dibutuhkan oleh jiwa adalah yang paling besar, kebutuhan terbesarlah mengenal siapa penciptanya. Mencintai penciptanya dan selalu menyebut nama penciptanya dan selalu mencari jalan untuk bisa dekat dengannya semakin dekat dengan Allah, semakin terpenuhi ini kebutuhan seluruh jiwa. Dan tidak ada jalan untuk bisa dekat dengan Allah kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifatnya. Semakin seorang hamba lebih mengenal, uh, lebih tahu tentang asma dan sifat Allah, dia akan lebih mengenal Allah, ya. Dan dia pun akan bertambah dekat dengannya. Dan setiap kali seorang manusia bodoh tentang Allah, Allah dalam dirinya akan menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang paling jauh, sesuatu yang paling tidak dia sukai. Maka Allah akan menempatkan posisi hamba dari dirinya sesuai dengan si hamba memposisikan dirinya dari Allah SWT apa hamba ini mau dekat atau mau jauh dari Allah? Kita ngakunya semuanya mau dekat dengan Allah. Tapi ikhtiarnya nggak ada. Ya, Salah satu dan satu-satu ikhtiar yang paling besar untuk bisa dekat dengan Allah, kenalilah Allah semendala mungkin melalui asmaul husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga peribahasa dalam bahasa kita menyatakan tak kenal maka tak sayang. Ini betul. Tak kenal Allah, tak akan eh, sayang kepada Allah, tak akan takut kepada Allah. Makanya orang yang kayak begitu, kata orang Sunda mah tunggul dirurut, catang dirumpak. Serba dilanggar, tidak peduli itu dimurkai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah, nggak peduli. Yang penting dia happy, yang penting dia senang. Makanya tidak heran kalau umpah para ahwat walaupun ada syariat yang melanggar, anggerwe selfie hasil selfie dipampang di Facebook. Ya. Dijadikan DP di BB-nya, di WA-nya, di lainnya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, di Twitter-nya, apalagi medsos yang lain selain yang saya sebutkan tadi. Instagram sudah disebut, pengabandungan dan yang <laughs> lain-lainnya mungkin nanti ada yang baru lagi telegram mungkin nanti Inilah efek dari memahami Asmaul Husna. Kita cuma sampai setengah 12 ya. Waktu yang tersisa tinggal 20 menit lagi. Penjelasan ini kita akan lanjutkan nanti di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. <clears throat> Ada berapa pertama pertanyaan yang sudah masuk? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya pernah mendengar dari seorang Ustaz yang menganjurkan berdoa membaca Asmaul Husna sebanyak 33 kali Ya Fattah, Ya Razak setelah sholat duha kalau mau memohon agar rizki dilimpahkan ke kita Mohon penjelasan apa hal di atas dianjurkan atau termasuk bid'ah Waalaikumsalam Ya Barakallahu Fik Tadi sudah dijelaskan, dianjurkan, disyariatkan Sebelum berdoa menyebut terlebih dahulu nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tapi syariat tidak menetapkan jumlah berapa kali Asmaul Husna itu disebut. Inilah yang disebut dengan ketentuan yang mutlak. Mutlak artinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi jumlahnya juga momennya. Kalau syariat ketika syariat tidak menetapkan jumlah maka kita tidak boleh menetapkan jumlah tertentu kecuali kalau syariat menetapkan jumlah ya kita tetapkan seperti 33 kali tasbih, tahmid dan takbir selesai salat fardu ya itu ada jumlahnya tapi yang tidak ditetapkan jumlahnya kita tidak boleh menetapkan jumlah tertentu. Sebab syariat ini adalah wewenang Allah dan Rasulnya. Kita nggak berwenang menetapkan suatu syariat pun. Ya, menetapkan syariat berarti merampas hak Allah dan Rasulnya untuk diri kita. Dengan mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul SAW, menetapkan syariat ini. Dan tidak ada dalil tentang harus membaca 33 kali membaca ya Fattah ya Razak seusai sholat duha. Kita dibolehkan membaca ya Fattah ya Razak sesering mungkin tanpa membatasi jumlah. Jadi yang dipermasalahkan membatasi jumlah 33-nya itu. Kalau ini dikiaskan kepada tasbih, tahmid dan takbir ba'da sholat tidak boleh kata orang Sunda mah kekaci mengkias-kiaskan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kitab Ar-Risalah menyatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah ya. Oleh karena itu silakan membaca ya Fathah ya Razak tapi jangan dibatasi jumlahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya untuk jamaah kajian terutama akhwat dan ummahat yang lisannya dan sikapnya juga akhlaknya judes. Hans, ya. Kepada orang awam. Apalagi kepada orang yang baru ngaji. Dan juga kepada sesama jamaah kajian. Nah, sehat ini terutama untuk penanya sendiri. penanya Penanyanya judesnya. <laughs> Eh, sehingga pada akhirnya kajian ini yang dinilai jelek oleh orang-orang atau korban dari oknum tersebut. Ya ini di mana-mana. Saya nggak tahu kalau kalau di Ikhwan begitu nggak asal nama hentinya. Artinya tidak begitu Tidak terlalu begitu gitu Ini di Jakarta, di Bogor Hatta ketika di Al-Barakah di Cil uh, uh, Raja Cilengsi Udah lama saya diminta ngaji di sana. Saya kasih hari Kamis ketiga sore. Apa masalah yang dibahas? Akhlak. Kajian pertama akhlak langsung ada pertanyaan. Surat seperti ini, curhat. Alhamdulillah anak seneng banget ini dibahas kata akhlak karena akhlak para umat-umat deh ya. Itu judes kepada jangankan kepada yang baru, kepada yang lama aja jutek. Gak ada keramah tamahan, gak ada senyum, gak ada kepedulian, gak ada perhatian seperti itu. Apalagi kepada yang baru. Apalagi yang baru itu karena awamnya sudah dengar di radio seneng, sudah dengar e, berita dari orang-orang seneng mau ngaji masih enggan, tapi akhirnya diberanikan diri pakai pakaian ala kadarnya. Pakai jin, ya. Pakai pakaian ketat, pakai kerudung gaul dan menor. Masuk ke masjid kelihatan sama Ahwat yang sudah eh, uh, 40 tahun ngaji <laughs> pakai jilbab, pakai cadar yang hitam, langsung kamu mau kedugem apa mau ngaji? <laughs> Tuh kabur itu orang. nggak jadi masuk ke masjidnya. nggak jadi masuk ke masjid, kabur menebar fitnah. Itu benar kumpulan teroris loh. Saya belum masuk ke masjid sudah diteror. Itu namanya apa? Tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari Allah dan Rasulnya dari kebenaran karena oknum tadi, karena nilai setitik rusak susu sebelangga, bukan sebelahnya. Sebelangga itu satu wadah besar. nila itu racun apa ya? Susu yang satu wadah besar kebuang gara-gara satu titik racun. Dibuang semuanya. Nah, demikian juga banyak ikhwan dan ahwat anu balalager, raramah. Semua dicap teroris gara-gara oknum tadi itu. Satu orang oknum nama. Kabur itu, tanfir. Nabi SAW menyatakan, Bashiru wala tunafiru. Ya. Beri kabar gembira, gembirakan dia dan jangan membuat dia lari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah melihat ada orang menegur orang lain yang baru ingin mengenal Islam dengan keras lalu dia lari. Ditegur, "Atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasul, Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang tadi karena kekasaran kamu? Orang itu tidak percaya lagi kepada Allah dan kepada Rasulnya gara-gara kekasaran salah satu umatnya ketika berdakwah. Dia menjadi penyebab terhalangnya orang dari hidayah karena keburukan akhlak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak akan dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Mau enggak afala adulukum. Ya? Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam. Tidak hanya assalamualaikum sambil assalamualaikum sambil buang muka. Tapi salamnya itu dibarengi dengan seluruh bahasa tubuhnya. Wajahnya ramah, full senyum. Ya, tangannya ranggah, kata orang Sunama ranggah. Assalamualaikum ukhti. Walaupun gak kenal kita sama dia. Ahlan, waduh saya baru lihat kemana aja nih. Saya senang banget ketemu ini, punya saudara baru. Sambut hangat, silakan duduk. Padahal dia menor. Padahal dia seksi. Padahal masih gaul penampilannya. Ingat si ukti yang judes tadi awal dia masuk ke pengajian seperti mungkin kayak begitu dulu ya. Ingat ketika dulu kita mau ngaji gitu. Saya ingat ketika dulu kita mengadakan pengajian di panorama begitu, yang datang itu ayo gondrong, ayo tatoan, pakai jin, semuanya pakai jin. Ya, orang manusia dia. <laughs> semuanya begitu. Sedikit demi sedikit kan berubah. Setelah tahunan ya biasa pakai gamis, datang lagi jin yang baru. Mereka ingat dulu anak kayak begitu tuh. <laughs> dulu anak kayak begitu tuh. Jadi dia ingat sadar diri karena dulu dia kayak begitu, dia yakin orang itu akan berubah seperti dirinya. Nah, setelah dan berubah ini memerlukan waktu dan proses, ya. Tidak semua orang seperti kita. Makanya yang baru-baru sambut, ya. Kalau dia tidak menghampiri kita yang menghampiri, "Ukhti, apa kabar? Di mana tinggal?" Ah, ah Anas seneng banget tuh. Lihat ukhti, eh, silakan duduk-duduk tuh kawan-kawan. Saudara kita semua di sini, nggak ada orang lain lah ya. Kita sama-sama di sini. Nah, Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya di sini tidak terjadi seperti di kota lain yang saya nggak sebut kota. Di sana itu sudah dikapling-kapling. Jadi yang paling dekat ini ada hijab ustadznya begini, di paling dekat dengan ustadz itu orang-orang tingkat tinggi. Ujar rangkung hunkul merenya. Yang datangnya pakai mobil yang harganya di atas 400 juta. Ya Level kedua yang di bawah 300. Level ketiga yang keor yang jadul-jadul. Level keempat pakai motor. Yang pakai angkot di luar. Jadi kalau datang orang pakai angkot langsung masuk diusir. Eh, ukti maaf, ini udah uh, bukan untuk ukti, ukti di sana. <laughs> Sampai seperti itu. Ngaji sudah tahunan, akhlak masih kayak begitu. Di sini tidak ada prioritas yang didasarkan kepada kekayaan. Yang prioritas yang pertama kali datang dia boleh memilih tempat di mana dia suka. Ya kecuali Ahwat nggak boleh milih di sini. <laughs> Tetap di sana walaupun datangnya duluan dan ikhwan belakangan. Tetap ikhwan ada di depan saya. Ahwat tetap di belakang. Oleh karena itulah Terapkan ilmu yang kita kaji di sini. Eh, senioritas dalam mengaji tidak boleh menyebabkan dia semakin arogan. Semakin berilmu semakin mulia akhlaknya. Semakin berilmu semakin menyenangkan sikapnya. Semakin berilmu semakin terjaga ucapannya dan tingkah lakunya. Senioritas itu dilihat dari kemuliaan akhlak. Semakin senior harus semakin mulia akhlaknya. Semakin lama ngajinya harus semakin ramah sikapnya kepada sesama. Tidak boleh senioritas menyebabkan dia semakin arogan. Ilmunya hanya dia pelajari sekedar untuk kepentingan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala tumaru bihi sufaha wala takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dzalik fannar fannar fannar Jangan kalian mencari ilmu untuk tiga hal ini. Pertama litubahu bihil ulama, untuk berbangga-bangga dengan sebutan ulama. Kamu kok rajin banget kan? Saya ingin menjadi dai beken. Saya ingin menjadi ustadz terkenal, mubalik yang populer. Kemana-mana pasti ada yang ngajak foto. <laughs> Gak boleh seperti itu. Walau sufa jangan mencari ilmu dengan niat sebagai alat debat untuk mengalahkan orang-orang bodoh. Wala Jangan kalian mencari ilmu agar kalian selalu menonjol dalam setiap majelis. Ini mas senior udah belasan tahun ngajinya jangan macam-macam sama dia. Makanya kelihatan angkuhnya. Kelihatan ingin diistimewakannya. Tidak boleh. Siapa yang berbuat demikian neraka, neraka, neraka bagiannya. Ini berlaku umum untuk ikhwan, untuk akhwat juga. Akhwat ya yang lebih senior harus lebih mulia akhlaknya. Buang sifat judes. Wibawa Kewibawaan, kemuliaan bukan karena sifat sikap judesnya, tapi karena kerah, keramah tamahannya. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh ada akhwat yang seperti itu. Sejak sekarang kalau umpamanya ada akhwat senior yang kayak begitu, kita jangan ikut-ikutan kita sambut yang baru-baru ya. Kita bimbing kita Eh, buat mereka yang baru itu betah duduk di pengajian, merasa memiliki teman baru, kawan baru, sahabat baru, saudara baru. Nanti yang seperti itu yang terpojok, yang jutek nggak ada tempat di sini. Yang ada duduk di sini hanyalah orang yang kelihatan senyum. Ya. Allahu a'lam bishawab. mana yang harus didahulukan. Lanjut studi ilmu din bahasa Arab DSB atau menikah. Kedua hal ini nggak perlu dibenturkan. Apakah kalau menikah berarti nggak bisa belajar? Apakah kalau umpah belajar berarti nggak boleh menikah? Enggak. Tetaplah belajar dan ketika ada jodoh, ada yang mau mengpeng, ada yang mau gitunya. Biasanya kan susah. Ayolah menikah. Rata-rata para ustadz mereka tetap belajar setelah punya anak dua tiga empat Masih tetap belajar Bahkan sampai sekarang ada yang S1 selesai terus S2 Sudah punya cucu baru memperoleh gelar doktor ada Gak perlu menikah menjadi halangan untuk belajar Kalau kita tidak boleh mengartikan bahwa tangan Allah dengan kekuasaan atau kekuatan, maka apakah kita dapat membayangkan Allah itu ada tangannya? <laughs> itu namanya takyif. Wajib kita menetap, menetapkan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa empat, tanpa takwil Tawil itu merubah makna tanpa taktil. Taktil itu mengingkarinya. Ketiga tanpa takyif. Takyif itu mendeskripsikan, menggambarkan baik dengan gambaran yang jelas ataupun samar. Samar seperti tangan Allah itu panjangnya tiga kali dari lebarnya. Itu kan tidak jelas, tapi itu juga deskripsi, itu juga takif. tidak boleh. Termasuk takif mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Bagaimana? Bagaimana sih tangan Allah? Itu takif. Ya. Dan yang keempat tidak boleh tasbih dan dan tamthil. Tasbih itu menyerupakan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Contoh, sifat tangan Allah, wajah Allah, Allah punya wajah. Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kullu syai'in halikun illa wajah. Jadi Allah punya wajah ya, Allah punya tangan ya, Allah punya kaki ya. Itu Allah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Allah mengenalkan dirinya tentang beberapa sifat datiah seperti itu. Wajib kita yakini Allah punya itu. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh ya sifat Allah yang datiah baik tangannya, wajahnya, kakinya, matanya itu disamakan dengan milik makhluk. Umpamanya tangan Allah tidak ada yang sama dengan tangan makhluk. Jadi jangan digambarkan seperti tangan kita. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tangan makhluk dengan tangan makhluk saja sudah berbeda. Kursi punya tangan tidak? Punya ya? Kita punya tangan, kursi punya tangan. Sama nggak tangan kita dengan tangan kursi? tidak sama. Apa yang tidak sama? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, fungsinya, bahannya, semuanya beda ya. Itu makhluk dengan makhluk. Kita punya tangan, pernah melihat belalang congcorang? Punya tangan? Punya. Tangan kita dengan congcorang sama tidak? Tidak. Apanya yang tidak sama? Semuanya. Bahannya, ukurannya, warnanya, fungsinya, semuanya. Ya? Kita bisa nonyok, cong bisa nonyok? Tidak bisa dengan tangan. Kita bisa ngelek ketek, cong bisa ngelek ketek? Nggak bisa. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik. Sehingga tangan Allah tidak ada yang menyerupainya dari kalangan makhluk. Allah menyatakan, Laisa kamithlihi, syai'un tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sedikit pun. Makanya nah, tidak boleh tasbih atau tamsil terhadap sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Persis sama Allah mendengar, Allah melihat. Kita mendengar, melihat tidak? Iya. Kata siapa kita mendengar dan melihat? Kata Allah. Inna khalaqnal insan. Terus min amsyajin nabtali faja'alnahu Sami ambasiro. Kami ciptakan manusia dari air man yang terpancar. Fajalnahu sami ambasiro. Lalu kami jadikan manusia itu melihat dan mendengar. Sami ambasiro, mendengar dan melihat. Inna Innallaha kana sami ambasiro. Sungguhnya Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar melihat, kita mendengar dan melihat. Apakah sama? Tidak, ya. Makna mendengar, makna melihatnya sama. Mendengar artinya idrakus saut, mampu mendengar suara. Melihat artinya mampu menangkap cahaya ya gitu ya. Kalau nggak ada cahaya kan nggak bisa melihat. Itu maknanya. Tapi hakikat, kaifiat, cara, kemampuan mendengar dan melihatnya sudah berbeda antara Allah dengan kita. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan ular. Ular melihat tidak? Wallahu a'lam. Mata sih ada, tapi apakah Ular melihat dengan mata atau mengetahui segala sesuatu dengan kenapa ulat ular menjilat jilat menjulur-julurkan lidahnya. Setelah dijulurkan terus di dijilatkan ke hidung lalu disampaikan ke otak. Begitulah konon katanya cara ular mengetahui lingkungan sekelilingnya dengan lidahnya. Kita nggak bisa lidah dijulur-julur oh ayat tukang durian nggak bisa dalam keadaan gelap gulita kelelawar masih bisa melihat mana buah mana bohlam Gak akan pernah terbalik Gak pernah kita menemukan pagi-pagi ada bohlam di di bawah apa namanya pepes apa pepes teh pecah Oh ini pasti kelelawar salah Disangkanya buah padahal Pernah begitu? Enggak. Dia tahu mana bohlam, mana buah dan mana buah yang matang, mana yang yang masih mentah. Pasti yang bekas dimakan oleh cocodote adalah yang matang-matang. Dia nggak pernah salah apakah melihat dengan mata? Bagaimana cara melihatnya pada gelap gulita? Antara cocodot Kalong dengan kita sudah berbeda, makhluk dengan makhluk, apalagi Allah dengan makhluknya. Berbeda cara melihatnya, kemampuan melihatnya, mendengarnya semuanya. Laisa kamithlihi syai'un, ya. Kalau kita meyakini cara melihat, cara mendengar makhluk manapun sudah berbeda, tidak sama, kenapa kita ya masih tidak bisa memahami hakikat, cara dan kaifiat melihat dan mendengarnya Allah Azza wa Jalla yang pasti berbeda dengan makhluknya. Jadi kita tidak boleh membayangkan tangan Allah Azza wa Jalla karena membayangkannya adalah takif mendeskripsikan dengan bayangan kita ya. Terakhir ya. Si banyak pertanyaan kita pilih yang bagus tulisannya. Ini kecil tapi jelek. Ana seorang musafir. Musafir bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. <clears throat> Kalau musafir bahasa Sunda tahu artinya? Pengemis. <laughs> musafir kan gitu. Ana seorang musafir dan berada di Bandung insya Allah tiga minggu. Apakah tata cara sholat ana seperti yang mukim atau seperti orang musafir? Zakallah. Ini ikhwan apa Ikhwan? Kalau ikhwan yang harus dikejar berjamaah di masjid. Dan itu pasti tam, tidak kosor, ya, dan tidak dijamak. Walaupun kita dapat rukhsah untuk mengkosor salat sebagai musafir, tapi kewajiban berjamaah lebih kuat daripada hukum kosor bagi seorang musafir. Kejarlah berjamaah di masjid di awal waktu, ya sehingga dia tidak dijama atau tidak e, dikosor. Kecuali kalau safarnya itu terus muter yang menyebabkan dia belum tentu dapat jamaah sholat di masjid seperti di perjalanan gitu, ya silakan lebih utama dikosor ketika tidak sholat berjamaah ya. Nah itu yang harus dikejar. Adapun kalau dia seorang akhwat yang diam di rumah, pertama Qasar itu ikhtilaf antara sunnah muakkadah dengan azimah. Azimah itu wajib. Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir menukil sebuah riwayat, "Man lam ya'khud rukhsata min Allah fa min al-ithmi mithla jabalil Uhud." Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, dia menanggung dosa sebesar gunung Uhud. Sebagian ulama ada yang menyatakan wajib mengambil rukhsah seperti qasar bagi musafir, sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Jadi ikhtilafnya antara sunnah muakkadah dengan wajib. Jadi lebih baik dilaksanakan apa tidak? Dilaksanakan. Itu hukum asal. Mengqasar lebih utama. Dan para ulama menyatakan musafir tidak boleh menjadi imam, tidak boleh menjadi khatib, tidak boleh dia mendirikan Jumatan sendirian sesama musafirin, ya. Kecuali kalau dia sebagai makmum, ya, silakan dia boleh melakukan sholat Jumat dengan yang mukim. Tapi kalau ada rombongan umpah 100 orang e, musafir pas Jumat tidak ada masjid, tidak e, disyariatkan mendirikan sholat Jumat sendiri. Sholatlah zuhur dan asar di jamak kosor, ya. Itu bagi yang tidak memungkinkan sholat berjamaah di masjid baik karena dia wanita atau karena ada uzur dia di perjalanan kosor lebih utama daripada mukim cukup sampai di sini saja kita persiapan sholat duhur subhanakallahum bihamdik asyhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh